bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Hati Pandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara masih berada di negeri di balik awan. Rasanya bagi Batara berada di sana biasa-biasa saja. Sementara bagi rakyat Tanding dan adiknya Rana Dewi, kedatangan Batara merupakan hal yang luar biasa. Karena Batara lah yang ditemukan Rana Dewi di dalam mimpinya. Batara lah orang yang diperkirakan akan menjadi suami Rana Dewi. Namun setelah melihat sikap Batara, Rana Dewi tidak suka karena dia menganggap Batara sangat sombong. Sementara itu pengejaran yang dilakukan Nisepi terhadap Mak Rompang masih berlangsung. Bahkan Mak Rompang tampaknya akan bisa dihancurkan oleh Nisepi karena Mak Rompang sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. kau ke duniaku. Jangan bersembunyi di duniamu. Hadapi aku sekarang. Kau memang keterlaluan sepi. Kau serang aku sehingga perempuan yang sedang hamil itu menjadi korban. Jangan banyak bicara kau. Hadapi aku sekarang juga. Nantilah kalau kekuatanku sudah pulih kembali, maka kau akan aku hadapi. Kalau kau tidak ada, akan aku cari sampai ke ujung dunia sekalipun. Hiit! Bagaimana dengan istriku ini, nih? Tenang. Istrimu cuma terkejut. Nanti akan aku obati biar dia sadar. Tolonglah, Nyi Sepi. Istriku sedang hamil. Aku khawatir dengan bayi di dalam kandungannya, Nyi. Tenang, tenang saja. sebentar lagi dia akan sadar. Nah, istrimu mulai sadar. Uh. Kang Ya, ya, ya. Bagaimana? Aku agak lesu, Kang. Sebentar lagi pusingmu akan hilang. Minumlah ini. Apa ini, Sepi? Ini obat untuk kandunganmu. Ah. Minumlah. Obat ini baik untuk kandunganmu. Kau tampaknya curiga padaku. Tidak apa-apa. Aku sebenarnya suka meramu obat untuk kesehatan perempuan yang sedang hamil. Terima kasih, Nini. Ini minumannya. aku dari kejauhan. Apakah itu kereta kuda milik perempuan aneh itu, Nyisepi? Itu bukan perempuan aneh, Nyai. Tetapi kalian sudah berhadapan dengan iblis wanita yang paling ganas. Uh, uh, uh, uh, betul begitu, Nyisepi? Mana ada orang biasa yang bisa hilang tiba-tiba seperti tadi. Kalau bukan iblis laknat itu. Iya juga ya. Perempuan yang bernama Nyai Rompang itu hilang tak kemana. Apakah dia akan datang lagi, Nyisepi? Apakah kereta kuda itu akan datang lagi kemari mencari majikannya? Mungkin. Tetapi malam ini tidak. Kereta kuda itu sudah semakin jauh. Lalu bagaimana kalau sewaktu-waktu dia datang lagi Nyisepi? Sedangkan Nyisepi kan belum tentu ada di sini. Peganglah benda ini. Ah, apa ini Nyisepi? Penangkal iblis. Ah, ah, terima kasih Nyisepi. Saya tidak menyangka kalau Nyisepi baik pada kami. Saya kagum pada Nyisepi. Walau nyesepi cacat seperti itu, tapi Nyesepi hebat sekali. Iya. Saya yakin Nyesepi pasti seorang pendekar yang hebat. Kau terlampau memuji aku, Nyai. Saya bicara sungguh-sungguh, Nyai. Yang penting, sekarang jaga dirimu baik-baik. Supaya bayi dalam kandunganmu itu sehat. Terima kasih, Nyesepi. Hari mulai berganti pagi. Namun rasa takut masih terbayang di wajah kedua suami istri itu. Sementara Nyisepi sudah jauh mengejar mak rompang yang cepat hilang dari hadapan orang-orang awam seperti Parta dan Ati. Ketika Nyisepi mendekati desa Tegal Sari, dia berusaha menghindar. Dia berusaha tidak melewati desa itu karena dia tidak mau duduk berurusan dengan orang lain sebelum mak rompang bisa ditaklukannya. Sementara kesibukan di Tegal Sari berjalan seperti biasa. Namun tidak demikian dengan petinggi desa yang bernama Kisabrang.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 Kenapa dia belum datang? Bukankah hari ini hari pasar? Ya, mungkin sebentar lagi, Kilura. dia, Kilura. Bagus, seret dia kemari. Oh, baik, baik, Kilura. Ah. Den Ayu, ah, beli kain, Den Ayu. Kainnya bagus-bagus, Den. Dia memasuki pintu regul, Kilura. Kalau begitu, panggil dia kemari. Aku ingin pura-pura membeli kainnya. Eh, kita nak! eh, sini, sini. Oh, iya, iya. Uh, ah, uh, ah, Kisanak mau beli kain dagangan saya. Uh, aku yang mau beli kain. uh, ada Ki Lurah. Maaf Ki Lurah, saya tidak melihat Ki Lurah. Coba lihat kain daganganmu. Uh, ini Ki Lurah. Baik Ki Lurah. Nah, Ki uh, kain ini cocok untuk Ki Hmm. Walaupun harganya agak uh, mahal. Uh, kalau yang itu bagaimana? Ah, kalau yang ini jangan, Ki kenapa? Kain ini sudah dipesan oleh Den Ayu Aning. Oh, begitu. Ah. Uh, kalau yang ini, yang ini? Ah, kalau yang ini juga cocok untuk Ki Lura, tapi harganya lebih mahal dari yang ini, Ki Lura. Uh, berapa kepeng? Sepuluh kepeng, Ki Lura. Mahal sekali. Ah, saya tentu tidak akan memberikan kain yang murah pada Ki Lura. Uh, kalau kain itu berapa? Ah, kain ini untuk Den Ayu. Iya, ya. iya, aku tahu. Aku hanya ingin tahu berapa harganya. Ah, ini uh, eh, 15 kepeng. Eh, ah. kamu berdagang atau merampok, kan? Oh, uh, maaf, Kilura. Uh, ah, ini memang sudah harganya. Kalau saya turunkan, tentu saya rugi. Uh, jadi, berapa jumlahnya dengan kain saya tadi? Uh, jadi Eh, sepuluh sepuluh ah, jadi lima kepeng kilura eh. Ah, terima kasih kilura Ah, ah, ini kilura kainnya. Ah, yang ini kain kilura Hmm. Sedangkan yang ini kain Den Ayu Aning. Hmm. <laughs> Ah, sekarang saya permisi kilura Eh, eh, tunggu dulu, ah, tunggu dulu. Ada apa lagi kilura Aku mau beli yang lain. Eh, beli yang lain? Eh, beli apa kilura? Aku mau beli yang lain. Oh, kilura mau beli kain yang lain lagi? Ah, ada kilura ada. kilura eh, Ki tinggal pilih. Yang ini harganya 9 ah, kepeng. Ah, yang ini 7 kepeng. Ah, yang ini 8 kepeng. Nah, sedangkan yang bukan, ini bukan bukan ah, kain, bukan, bukan. Bukan kain. Iya. Ah, saya berdagang kain kilura, Saya tidak membawa barang dagangan yang lain lagi. Tapi kalau Kilura mau memesan, ah, akan saya bawakan minggu depan. Eh, barang yang akan aku beli itu kau bawa sekarang. Hanya saja kau tidak sadar. Ah, uh, saya tidak mengerti apa yang Kilura maksudkan. Berapa harga barang yang kau bawa itu? Ah, uh, aduh, uh, tolong katakan Kilura, barang apa yang Kilura maksudkan? Aku mau beli nyawamu. Ah? Ah, ah, hmm. Kilura tidak main-main. Kau ah. oh, lihat keris yang aku cabut ini. Ampun Kilura, apa salah saya Kilura? Apa salah saya? Sekarang aku beli nyawamu. Akan aku terangkan kesalahan. Sudah berapa kali kau menyampaikan berita pada si Tembong? ah? Eh, berita apa, Kilurah? Berita tentang keadaan di sini. Eh, saya tidak tahu apa-apa, Kilurah. Saya tidak tahu berita di sini. Jangan bohong kamu. Hanya kamu yang bebas keluar masuk rumah ini. Sehingga apapun yang terjadi, tentu kau tahu. Ah. ayo jawab. Eh, saya... jawab! Uh, uh, berkali ini, kilurah. Jawab yang jujur. Uh, jawab yang jujur. ayo, jawab. Ah. Jawab yang jujur. Ayo. Eh, eh, eh, dua kali Kilurah. Aduh, Kilurah. Ujung keris Kilurah seperti menggigitku. Jawab yang jujur. Tiga yang jujur. Kalau kau tidak jujur, maka nyawamu betul-betul aku beli. Empat lima kali, lima kali aku bertemu dengan tembok. Yang jujur. Ah. Jawab yang jujur. Masih diam kamu? Uh, dia sudah mati, Ki. Hah? Mati? Padahal aku belum menikamnya dengan keris ini. Hmm, keris Kilurah adalah keris yang sakti. Sehingga tergores sedikit saja maka orang akan mati, Ki. Apakah pedagang kain ini tergores oleh kerisku ini? Lehernya luka sedikit, Kilurah. Itu yang membuat dia mati. Ah, orang seperti ini memang sepantasnya mati. Ya, Kilurah.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 Mana dia Raden Tapasudana? Itu Ki, sedang bermain-main di bawah pohon sawo. <laughs> Raden Tapasudana sudah semakin besar. Bahkan kalau diperhatikan, dia persis seperti bapaknya Raden Wangsadirja. Iya, Ki Sabrang. Tidak ada yang dibuang olehnya. Semuanya mirip bapak. <laughs> Ya, pasti. Kalau sudah besar nanti dia akan menjadi orang yang besar. Ya, <laughs> semoga saja begitu Ki Sabrang. Ah, Hari siang ini bagus sekali ya Kiramat. Iya Kisabrang. <laughs> Langit biru tanpa berawan sedikit pun. <laughs> sedang apa Ayu Aning sekarang Kiramat? Ah, uh, itu sedang menenun kain Kisabrang. Di mana? Ah, itu di belakang rumah. Wah. <laughs> tidak sepantasnya Ayu menenun kain Kiramat. Nanti kalau Raden Wangsa tahu, aku yang kena marah. Ah, tidak Kisabrang. Anakku sudah seizin dan wangsa. Bahkan Den Wangsa yang membawakan guru dari kota raja untuk mengajar anakku menenun kain. Oh, begitu. <laughs> iya, syukurlah. Ah, biar ada kesibukan Kisabrang. Habis kalau mau ke sawah dilarang oleh Den Wangsa atau mau pergi menanam lada juga dilarang. Oh, jangan jangan jangan. Aku juga melarang. Oh, tidak pantas seorang istri bangsawan harus bertani. Ah, apa Kisabrang mau bertemu dengan uh, Aning? <laughs> <laughs> ah, ya, kalau dan ayo ah, ah, aning berkenan. Ya, ya baik baik. Ah, akan aku panggilkan sebentar. Ah, ya ya ya. Ah, dasar kere, tetap saja kere. Mana ada istri bangsawan mau pergi ke sawah atau bertanam lada? Hah? Kisabrang mau bertemu dengan saya. Ah, maaf, Den Ayu. Saya sudah mengganggu Den Ayu. Ah, tidak apa-apa, mari masuk. Ah, biar di sini saja, Den. Ayo, ke dalam saja. Masa petinggi desa hanya berdiri di luar seperti ini? Maaf, Den Ayu. Saya merepotkan Den Ayu Aning sesiang ini. Ah, tidak apa-apa. Mari masuk. Baik, Den. Silakan duduk. Ah, iya, Den.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 Kisabrang duduk dengan hormat menghadap Aning di pendopo kecil. Sementara Aning memandang Kisabrang dengan penuh tanda tanya. Aning ingin tahu berita apa yang akan disampaikan oleh Kisabrang pada dirinya. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14 Negeri di Balik Awan Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara Bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat Aladina Obat terlambat bulan Mempas Kapsul Tablet obat kuat dan tiga lini Duta Rema Dan jamu godok Cap Gorilla Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. <laughs>